namun inya sayang dan cinta rajin mahelangi Pula warga yang bujur ada cinta rajin menjamuki. Pula warga bini yang bujur cinta rajin mendatangi, mehelangi. Jadi kada kawa dusta akan kada kawa disembunyiakan, kada kawa diulah basa-basi bukti menunjukkan bahwa orang itu adalah tanda cinta yaitu dibiarkan seorang yang soleh yang sedang sakit sendirian tidak ada yang melangi menjamu apalagi membantu dengan duit jadi soal kasih sayang kepada orang salih ini ada buktinya menurut hadis Nabi saran saruntung Apabila sarantang seruntungnya Huna wafir fil Sewaktu di dunia sampai ke akhirat Lihat jurusan mana mulia Dengan ulun setiap malam sanaya ngurus aman ke rumah ulun sampai ulun pindah ke sapumpul sidin menukar motor gasan ke sapumpul Guru Haji Salman Jalil mulai di Keraton tiap malam sanayan datang ke rumah ulun sampai bisa kumpul sampai akhir umur dua-duanya sama-sama Allah setiap malam Jummat datang ke rumah berususan mana di rumahgurupangraja tukang Raja Mauangja posguru rumah Utukang Raja doa mau lelele ke masjid sabeda saban Jumat. Kemudian guru saman jalil, guru saman mulia, berjanji apabila aku habis umur aku hendak batatai kamu. Jadi guru saman mulia dahulu dianggap di hadapan. Ujar guru saman jalil ulun di belakang tiang aja kenangan Ujar ulun pian di belakang bulu zaman ulun di belakang pian kena. Karena pian tuh ujar bulu zaman jalil pian guru ulun. Kada kawa ulun di belakang perguruan ulun di belakang. Kada kawa ulun di hadapan perguruan ulun di belakang aja. Ujar ulun lamun pian di belakang ulun. Julak di hadapan, julak ulun dari riki, pian ulun kan sambil bergaya maka insya Allah akan terjadi buktinya guru semen sudah guru semen jalil sudah antara kubur guru semen guru semen jalil ada ranggang terang terus saja ulun sudah siap baulah atang-atang dan sudah untung baulah mesan cuma disimpan. Apabila ulun habis umur, ditanam di antara guru semen dan guru semen jalil. Begitu ditanam, langsung dipasang akang-akang dan mesannya mairif lawan guru semen jalil. Kira-kira ini bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir yang berdawal merasa Rajab Syahban. Ramadan. Kira-kira ulun setengah tahun lagi misalnya mati mau kata data. Terutama anak-anak angkatku yang resmi menjadi anak angkat dunia akhirat mau pada abah setengah tahun lagi mati mau ka dapat o kadang mau oh, nang sabuting pang kira-kira bulan sahban ini abah kawin pulang lon ini ya mau kada kada jua deser mati kalau dibariakannya kawin kalau mau kada mau dua ingat deser ih dasar yang Asaluhan sudah memang nasihi nang la yang kurang. mengerja perintah Allah kita wajib cinta kepada beliau jangan kita sarik apalagi kita mengiriki lawan beliau kalau kalian melihat beliau misalnya gamis hanyar suruban hanyar kacamata pugah Jes uga Pipi kanyacang Hidung mancung Bibir seksi Seretannya Mematikan wanita Sedunia Lalu hati marah Atau sidin Diam-diam Nikah Lawan si ayam lalu marah hati. Eh dosa di hati. Kata boleh. Ingat Bughdus salihin marah kepada orang saleh dosa di hati. Yang bakal bulik menuju Allah adalah hati. Apabila hatinya berdosa, dia ditolak oleh Allah Ta'ala dia dikutuk, dia diusir oleh Allah Ta'ala. Apalagi orangnya wali, bapak rahmat. Anak-anakku semua di antara keramat yang dinyatakan di dalam hadis yang sahih. Apabila Allah mencintai akan seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, Hai Jibril, bahwa aku cinta lawan si Fulan. Dan engkau aku suruh mencintainya. Maka Jibril taat kepada Allah sesudah tahu nama orang itu dan tahu Allah cinta kepada orang itu dan tahu Allah menyuruh mencintai orang itu. Jibril mencintainya karena Allah. Kemudian Jibril dengan izin Allah pula selalu berkata kepada rakyat-rakyatnya di seluruh langit yaitu malaikat. Karena Jibril itu presiden bagi seluruh malaikat. Ujar Jibril, hai seluruh malaikat, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mencintai akan si bulan. Dan Allah Ta'ala menyuruh aku mencintainya. Maka Allah dan aku cinta akan si bulan itu. Sakara. Kamu sudah tahu bahwasanya Allah dan aku cinta kepada si Fulan. Kamu semua aku perintahkan supaya mencintai juga akan si Fulan itu. Maka setelah malaikat tahu namanya si Fulan itu dan tahu bahwa Allah dan Jibril mencintai dan disuruh Jibril maka taatlah semua malaikat mencintai dengan si Fulan itu. Jadi Allah mencintai. Jibril tahu namanya dan mencintai. Malaikat tahu namanya dan mencintai. Summa yudha'ulahul qabul fil ardi. Kemudian dia banyak dikerubuti oleh orang majelis-majelisnya. Ini hadis sahih. Kalau orang soleh membuka majelis, misalnya pengajian, maka murid-murid yang hadir itu sasar balawas, sasar banyak, sasar balawas, sasar bertambah. Itu tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah atau tanda-tanda orang menjadi wali Allah. Karamatnya, ya itu pangkorek. Nang bajurut ini Nah. Lalu orang saleh berdoa sebagaimana Allah Ibrahim. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda al muharram. Rabbana liqimus salata واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Datu kalampayan membaca doa ini ya Allah Ulun menitipkan cucu ulun si Zaini di kampung sekumpul nang masih hutan dan di samping langgar ar-rawdah supaya inya yang di situ. Ya Allah, jadikanlah hati-hati orang-orang lain selalu senang mendatangi majelisnya. Dan barilah ia rezeki daripada segala macam harta dan buah-buahan agar supaya hatinya bersyukur kepada engkau ya Tuhan maka kada disangka ulun di pindah ke sini masih hutan lagi sekarang sudah dirasakan doa akan datang lebih dari suatu di Karatun. sampai yang datang itu bukan hanya orang biasa bahkan presiden bahkan wakil presiden bahkan jaksa agung bahkan menteri-menteri bahkan jenderal-jenderal bahkan bukan hanya dari Indonesia, Brunei, Malaysia, sampai kepala atau raja Silongor datang juga kemari mengangkat kuikan, minta akui anak nangsa, anak angkat. Raja Silongor itu ada di Malaysia namanya Provinsi Silongor. Isalah Kenapa? Selangor. Maaflah. Selangor. Bukan Silongor. Nah. Waktu kita ke Makkah umroh. Maka hanya berabah. Datangan Habib nang Tuhan Tuhan. Meelangi. Di Madinah datangan Tuhan-Tuhan elani. Bahkan pejabat tinggi Indonesia yang ada di Riau yaitu Duta Besar Indonesia mendatangi salawan bininya ke Madinah membawakan motor nang tuga Mercedes muat belas itu gasan dipakai selama di sana Alhamdulillah dan pina-pinanya babinian-babinian nang sama-sama hendak ke masjid melihat ulun kursi roda anu bagamis basurban anak ulun Muhammad di kanan Ahmad di kiri pina-pinanya babinian yang Mesir Turki Iran pinanya itu pinanya nang maksudnya eh, cuma pada data ya, tabel lalu pada kawin maka pinanya pebiniannya itu burik ganal-ganal yang menyeburik ganal itu kan umpama ditunggang itu kan kinyal-kunyal nah kasunyi hmm Masuk ke dalam masjid mulai babus salam menuju rawa Maka tak orang di masjid melihat terutama tentaranya Seakan-akan tentara itu tadi patung lawas. Lalu memberikan jalan untuk kursi roda kita menuju rawa Orang ambil rawa itu semuanya kagum. Selesai dia ke makam Nabi Udah ziarah ke makam Nabi, polisi-polisi itu semua menjaga anak. Begitu kita ziarah membuka mata, kita melihat dan merasa bahwa Rasulullah keluar dari kuburnya dan selalu Rasulullah itu mencium rintuhut ulun. Maka ulun gugur dari kursi roda menangis karena rasa ada takut Rasulullah ini nang mencium rintuhut saudara percaya kada percaya ya salah namun ulun berdosa berdusta kada wani malam pertama tatkala masuk ke Madinah maka melihat akan lampu-lampu di apa namanya itu menara-menara masjid kemudian kita naik di atas mobil duduk sampai di muka rumah maka masing-masing anak buah turunan berdahulu kita pada awal turun karena batis dan paruh bangka kemudian naik Rasulullah SAW ke dalam motor lalu mengangkat ulun menuntun sampai ke ranjang maka ulun menangis lalu kaguring sekali bangun Siti Fatimah dan semua orang di bapak ilgorkot kada ketinggalan istri Nabi semuanya dan Syekh Salman Madani dan sahabat-sahabat Nabi semua ada di Higa Ulun Ulun Maria menangis pula sampai orang azan pertama sebelum subuh semua mengatakan aku tahu ikam dari, Semestinya ikam tak ada usah kemari karena ikam sakit. Tapi ikam ini juga jadi aku nang mendatangi ke rumah ikam supaya ikam kada usah ziarah lagi ke kubur aku. Subhanallah sangat berkesanlah umroh kita pada saat itu. Cuma ulun ingat berdoa dua buting. Pertama berdoa sehat kada santang. Nang kedua berdoa kawin pulang kada ingat. Entah apa sunyi. Biasa mendara. Doakan pulang mudah-mudahan ulun sehat. Mudahan panjang umur. Mudahan tulak pulang ke sana. munhatinya hendak terang umroh munhati hendak terang haji cuci darah tetap dua kali seminggu parut gembong jadi kalau perkiraan memang kada kawapang lagi tulak ke tapi belum tahu menyatakan diri ada bisa saja tetulak ke lah sana kembali kepada asal pembicaraan dosa di hati sarik lawan orang soleh biasanya nang jadi sarik itu karena hiri dengki itu biasanya karena melihat orang soleh itu murid-muridnya banyak nang memberi duit nang memberi pakaian makan minum nang mencium tangan sidin tamu-tamu sidin orang besar-besar lalu timbul di itu hiri dengki kalau sidin memberi ijazah lalu orang mengambil ijazah ini bahagia maka tatkala mendengar atau melihat tuyukan hadiah itu timbullah hatinya iri lalu timbul sarik itu biasa. ada yang kada melihat tapi mendengar hamba timbul sarik lalu membuat berita di dalam surat kabar memadahkan bahwasanya bahasa salaman itu hadisnya pada sahih ada ada yang memadahkan pulang beliau itu adalah mencari duit macam-macam di surat kabar ada yang memadahkan keluarkan duitnya yang oleh itu ada yang mengatakan mengambil harta orang susah ada yang macam-macam di surat kabar maka kita kada menjamin orang-orang yang kiri dengki kepada kita yang sudah jelas kiri dengkiannya kita kada menjamin keselamatannya kita kada tahu kalau-kalau ada orang yang jujur cinta lawan kita menyerang orang-orang nama kiri kita itu kalau-kalau kepalanya itu kedemuan lagi dipasang kupiah dipukuli orang nah pengalaman orang sama kan memberi ijazah ada hadisnya dan orang memberi ijazah di suku perguruan dan orang yang datang itu bahagia bukan guru meminta duit kurang bahagia nang bahagia ini orangnya orang bawa dan orangnya orang pintar tanda pintarnya hanya berpikir guruku, abahku, melajari, mendidik, mendoakan seumur hidup sidin. Aku memberi sidin hadiah seumur hidup sekali. Lamun memberi sedikit, rasanya aku itu durhaka lawan abah, durhaka lawan guru. Lamun memberi banyak, itu pun pada kawat balas kebaikan sidin. Lalu karena orangnya pintar, si murid si anak angkatnya lalu banyaknya memberi. Dan banyak percaya pulang apabila banyak memberi, karena Tuhan menggandakan banyak jua gantiannya di dunia dan di akhirat. Ia menjadi wanita banyak memberi. Lamunnya kada percaya lawan Tuhan membalasakan, iya amplopnya uang. Seumur hidup memberi perguruan sekali. Kada memadai pula daripada kenyanya daripada bakhirnya. Tapi kada masalah. Kebakhilannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, murid-murid yang bakal seumur hidup sekali aku sidin melajari rutin lalu banyak memberi sinang diri dari mendengar hamba sinang diri dari melihat lalu menyariki nang disariki orang suaminya nang disariki bini sisin nang disariki anak sisin lamun seperanakan disarikinya nang kaya apa dosa hatinya gagal banget lalu dunia tak pisah, di akhirat pun jauh. Wal bukhlu bima awjaballah bi anna al wajib min al amwal. Dosa hati lagi bakhil dengan yang diwajibkan Allah yaitu bahwasanya ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban harta yaitu zakat enam wajib. Apabila orang tidak mengeluarkan zakat, <clears throat> maka hatinya itu berdosa. Wasyuh dan orang-orang yang menyayangi akan harta sehingga ia memberi hadiah kada sesuai dengan kasugihannya ia mengajar ulun tadi guru melajari seumur hidup sorong memberi sidin hadiah sekali seumur hidup ya amploknya kuat, itu dosa di dalam hati ya amplopnya halus kagak kandel nah ini dosa di hatinya jadi guru itu melihat banyak amploknya halus oh ini orang berdosa hatinya hmm. apabila amplopnya kenal benar wah ini orang melaksanakan kewajiban hati guru sudah melihat mereka Bukan guru meminta, ada Tuhan menyuruhnya. Bersedekah berhadiah. Guru pada meminta sedekah, guru pada minta hadiah. Tapi seorang yang berpikir-pikir mengerja perintah Allah, seorang berpikir membersihkan hati. Karena biasanya Kekotoran hati itu yang paling sulit dibersihkan yaitu api. Bahagia pada sesuai lawan kasugiannya, Namun bisi sama liar membari 10 juta pada cucu. Aturannya lama sama liar bisi duit sakurangnya 50 juta bahagia sesuai lawan maka sugihannya apalagi baelang kada menjanguk kada nukarakan obat kada jua nukarakan sonrekannya kada jua memberi duitnya kada jua hendak masuk surga berdahulu pada Jibril rasa ngalih ya menceritakan nurungnya jadi pertama sarif lawan orang soleh nang kedua kada bajak nang ketiga afid bahadiah pada cocok lawan kasusihannya Rasulullah SAW bersabda ittaqus syuhah fa inna syuhah ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh akan pamalar ingin maka bahwasanya pamalar dan inginnya itu membinasakan umat-umat sebelum kamu. Jadi jelasnya di hadis ini nambah bahagia sedikit bakal binasa. Jelas saja saudara. Jadi kita itu sudah tahu di diri kita, aku cagar binasa. Buktinya bahagia sedikit. Wal dan dosa di hati lagi sararah. apa arti sararah? wa huwa an ta'khudha nasibaka wa tatma'a fi nasibi ghairika yaitu mengambil akan bahagiannya dan menghendaki pulang lawan bahagian kurang. ya kaumpama orang tak memberi makanan kada pulang orang memberi makanan gasan orang nangin sorong diambil nangin orang itu hendak pulang memintai itu umpama makanan dikias saja yang lain-lain apabila orang memberi kepada orang jangan sorong itu menghendaki hendak mengambil di kurang itu atau orang memberi orang amplop dan sebagainya jangan wali membuka-buka sedikit-sedikit kalau ibu buka sedikit berapa isinya hanya renyuk lawan sinang angkunnya bujur tidak mengetahui isinya aja ada bully Nah jadi kita dengan adanya pengajian kita tahu dosa-dosa kita. Ini hanya dosa-dosa di hati. Belum lagi dosa di mata, di telinga, di lidah, di tangan, di batis, di parut. Dan dosa seluruh badan. Limbahnya selesai, baru apa akibat-akibat dosa akibat dosa-dosa itu sakian satu dua tiga empat lima seterusnya udah tahu akibatnya lalu lima cara bertaubatnya ada kena caranya jadi kita pertama mengaji mendengar mengetahui dosa nang di hati ini, nang di mata ini, nang di muntung ini, di telinga ini, nang di parut ini, nang di batis ini, nang di tangan ini, nang seluruh badan ini, hanya napa akibatnya ini, ini, ini, ini. Macam apa cara bertobatnya? Kayak ini. Limbah hijau, habis pengajian sudah. Balik pula masalah lain. Pertama kagak boleh syarik lawan orang soleh lantaran ada diri asalnya. Nang kedua kada maham bayar zakat. Nang ketiga hadiah kada sesuai lawan kasugihannya. Ya memberi pemburuan kada seumur hidup sekali kada cocok. Takuna kena jalan orang-orang sakampungan kada cocok seumur hidup sekali sidin melajari rutin istilah orang sekolah membayar pada cucuk bayarnya bayarannya lawan sekolahnya pada cucuk sama murah cuma karena orangnya itu tadi engken ya, yang kayak itu jadinya Apalagi seumuran mengaji kagak pernah lalu maka ujar Nabi bakal binas orang-orang itu. Dan dosa dihaji lagi tadi Sarah Sorong sudah dapat kerja Mahan pulang itulah. Kan? lah itu ngarannya Sarah memang hatinya bados Bahaya benar lamun seseorang laki-laki nang bisi bini bisi anak bersifat Sarah kasihan anak bininya Tamatkan anak kurang lain motor dinas dipakai untuk pribadi. Ini umpama. Raun kasih suka mari memakai duit rakyat. Umpama juga istihanatu bima Allah dan mencintingakan dengan sesuatu yang dibesarkan Allah setiap apa yang dibesarkan Allah jangan kita entengakan ambil contoh satu nang hati dua orang soleh disayangi Tuhan berarti dibesarkan Tuhan lalu inya mahina akan lawan orang soleh Tuhan aja menghormati kenapa inya mahina dianggapnya teman biasa padahal orangnya wali karamatnya apabila inya mengajar muridnya kada kau dihitung lamun inya menerima tamu kada cukup susunannya orang nang datang mehelangi bersalaman lawan sisin itu pokoknya antrian orang nang bersalaman itu kada kau dihitung lagi apabila sisin membuka rumah sisi siasan kurang misalnya hari raya membuka lawang kurang nambah hari raya itu kalau masih tiga hari tiga malam sidinnya jangan kau yohan tanganda orang pangkaraman lalu orang والتسجير لما أفضل الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار dan menghinakan yang dibesarkan Allah yaitu ibadah semua ibadah jangan dihinakan walaupun kecil Bah membaca subhanallah sekali itu apa ada Bah berzikir Allah sekali itu apa ada Jangan menghinakan ibadah dosa di hati orang menghinakan ibadah inya itu mengerjanya rasa biasa-biasa tapi kalau ibadah dianggapnya besar inya membaca la ilaha illallah rasa Nah termasuk ibadah bahagia Orang merasa hadiah itu ibadah. Inya membesarkan ibadah, maka inya memberi banyak. Kalau orang menganggap ibadah hadiah itu enteng, itulah yang amploknya kosong. Dirasa-rasa yang mengaji berataan ini. Napa pinanya soal bahagia nih dibesarkan atau dianggap enteng Rasa-rasa sorong aja. Pengolah mana atau bahagia juga setahun sekali ada memadai lawan harta kekayaan au maksiatin mahina akan maksiat kenapa nah, artinya ya itu menganggap maksiat ini enteng aja lalu digawinya maka dosa di hati akibat akan ibadah lalu ada rasa puas mengerjai ibadah akibat panjang maksiat lalu gawi seluruhnya digawi atau menyentengakan Quran lalu kada membaca atau menyentengakan menuntut ilmu lalu inya waya-waya wayahnya hendak datang datang mendangan wayahnya toler kada kada mendangan sebetulnya kada menghormati ya kada merasa perlu benar geus daya inya mementingakan lawan menuntut ilmu tapi karena dianggapnya ente maka hokon aja inya kada mengaji hokon aja belayang Padahal takwa sudah apabila hari Sabtu balajaran mendak layar di hari lain Sabtu mesti datang. Ini pelayar setengah bulan dua kali Sabtu pada datang. Nang dicari di pelayaran duit berarti membesarkan duit menentengkan ilmu dosa di hati. Anak seminggu sekali aja ya ya, tertinggal ya, ya, ya, lamun yang ahad sekali aja seminggu hari ahad adalah seminggu ahad dua kali nang dikantul kantul tuh hari ahad keren waktunya mengaji pulang limbah asar ya ada umpat batang dua dasar kada menghormat buktinya hatinya berdosa. Itu bukti hati berdosa. Hari perai minggu limbah kasar pulang, ya tidak ya, ada umpat datang. Nah, nah itu hati berdosa. perayaan pulang, kalau bang pemirsa datang bayar sejuta tak ada. Seumuran pulang ada pembayaran seumuran. Ya, ya kada umur juga. Tapi lamun laki kian lah. Ya. Nang kada umpat mengaji itu jangan dipendere. Eh abahnya, ikam mengaji, nang kada umpat mengaji ikam berdosa di hati, jangan wani pian. Kalau pindah ditamparnya, Mbah macam apa lamun akan nalaki kita mau mengaji doakan aja ya Allah ulun percaya pian puasa ulun batawakal lawan pian ulun maharap pian kada maharap siapa apa ulun besar lawan pian kada besar lawan siapa apa itu nah ulun itu nah bukaan hatinya supaya menuntut ilmu dan memakai itu aja dia dan jangan diranguti laki itu kalau merangut jangan biasa aja senyum-senyum jangan dirangutinya yang ada di barinya kada di barinya apa ya Jawab. Kalau dibaliknya apa? Duit. Boleh saja. Kalau dibalik duit dan lain-lain. Hon, hon, ada Nah, kasihan na batis mengenai sebulan sehari tunang parut tulang sebelah pinggang sebelah maaf kejalan ada kawas siaran langsung nang semalam ramai kada ikan nah waktu abah turun ke langga ramai kelok nah waktu abah digendingnya si ayam lah ikan Uh, bujur garang kadang adalah mun ada lagi nanggung mas pasti ayam yang nama mak manggendeng abah kalanggar kada hiri lah bujur samunya kada ada hiri bahasa percaya hmm. banyak lagi yang cantik-cantik akhirnya nah kata uang abah au jannatin au narin atau mengentengkan surga atau neraka berdosa di hati gara-gara dianggap enteng surga ada mau malakan amalan cagar masuk surga ini misalnya adalah amalan masuk surga kalau berislam. Dianggapnya enteng, jangan ya, bayar yang murah. Lawan orang menganggap masuk surga kata Islam ini besar benar. Yang wani 10 juta. Namun dianggapnya besar, namun dianggapnya enteng ya ya, namun anu gratis. Nah, kalau dasar hati jual hati hendak tulak haji tapi mencari jalan yang perai yang gratisnya apa kada puluh 21 juta beruntungnya mun hendak mencari yang 50 ribu aja kada boleh tulak haji kalau kawa kawa Tuhan akan makan haja hanya sama kata Madinah aja 21 juta apalagi hendak masuk surga Firdaus kada bayi ini ya Allah dasar apik juga pamalan atau main dengan neraka ini bahayanya maksiat kerja terus dapat tujuan neraka itu ya hmm. tengahnya nah habis sudah pembicaraan dosa-dosa di hati kemudian menyambung dosa-dosa di makhluk pulang Dosa-dosa di parut sangat banyak Nomor satu Aklul riba Memakan harta riba Dan dia termasuk dosa yang paling besar Riba Nang jelas saja di zaman kita ini rentan atawa bunga itu memang jelas ya sudah atawa jual beli amas pakai berutang atawa berjual barang amas anu intan intan ikatnya amas lalu berutang-utangan kada konta banyak orang pedagang amas intan Ya kagalang galang bayintan amas ikatnya. Utas amas, katalong amas. Lalu mau utang-utangan bayar dulu sedikit, kena sisanya itu riba. Riba. Nah, jadi rentan bunga riba. Apabila tamatan, harus kita berdosa besar. muncul di sini ma ya'khudhuhu aqwanus sultan zulman indal baiki wasyirah harta yang diambil pegawai-pegawai pemerintah pada ketika orang berjual beli jelasnya pajak jadi yang wajib bayar pajak adalah orang kafir